Kita akan mengawali pelajaran kita yang merupakan pelajaran untuk saudara-saudara kita, saudara kami yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yaitu pada pelajaran Syarhus Sunnah karya salah seorang a'immah imam min a'immatina, salah seorang imam dari kalangan para imam kita, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Kitab ini yang dikenal dengan judul Syarhus Sunnah merupakan salah satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wabil khusus kitab ini ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Taib, kita akan terlebih dahulu mengenal siapa penulis kitab ini, Al-Imam Al-Barbahari. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah Al-Mujahid, Syekhul Hanabilah, merupakan guru besar di kalangan madhab Hambali pada masanya. Beliau Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Beliau bernama Al-Hasan. Nama beliau adalah Al-Hasan kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Adapun Al-Barbahari adalah nisbah kepada Barbahar. Barbahar adalah salah satu obat-obatan yang diimpor dari negeri India. Ya. Dan beliau dinisbahkan kepada Barbahar ini. Nisbahnya adalah Al-Barbahari karena memang kemungkinan beliau pedagang atau pengimpor ya, jenis barang ini tadi. Sehingga dikenal dengan nisbah ini Al-Barbahari. Beliau lahir pada tahun 200 53 Hijriah pada masa kekhilafahan Al-Mu'taz Billah yang bernama Muhammad putra daripada khalifah sebelumnya yang bergelar Al-Mutawakkil 'ala Allah Ja'far ya putra dari khalifah sebelumnya Al-Mu'tasim Billah Al-Abbasi. Ini pada masa beliau ya, ini pada masa siapa? Muhammad bin Ja'far yang nama khalifah Muhammad bin Ja'far ini bergelar Al-Mu'taz billah. Namun pada masa itu yang merupakan masih masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Namun Bani Abbasiyah kala itu sedang dikuasai oleh Al-Atrak khilafah Turki ya yang mana Mereka lah yang sebenarnya mengatur dan menguasai khilafah Bani Abbasiyah karena mereka inilah yang berhak atau menyatakan siapa yang boleh menjadi khalifah dan siapa yang mereka gulingkan semaunya. Nah, sehingga Imam Al-Barbahari rahimahullah lahir dalam kondisi politik demikian. Dikala memang khilafah Bani Abbasiyah sedang lemah. Namun di sisi lain, perkembangan keilmuan pada masa itu sedang berkembang dengan baik, sedang dalam kondisi berada dalam kemajuan. Karena memang pada masa itu Ahlus sunnah muntashirun di negeri kaum muslimin kala itu, yakni di negeri Baghdad. Nah. Dan Al-Imamul Barbahari rahimahullah itu semasa dengan para a'immah kibar. Sebisal Al-Imam Ibnu Majah, Al-Qazwini, Abu Dawud As-Sijistani, ya, Hanbal bin Ishaq, Al-Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud penulis kitab Sunan. Hambal bin Ishaq dan Al-Imam Abi Bakar al maruzi wa dan Ishaq bin Ibrahim bin Hani wa Abi Bakar Al-Khallal Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari dan para imam yang lainnya. Yang mana para imam ini merupakan para imam yang murid dari murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Ya. Murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Beliau berada pada tabaqah ini. Murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Di antara guru-guru besar beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Abu Bakar Al-Maruzi yang merupakan imam al-qudwah al-faqih al-muhaddis yang tinggal di negeri Baghdad. Ya. Beliau adalah murid besar Al-Imam Ahmad yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Demikian pula di antara guru besar beliau Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari Abu Muhammad Al-Imam Al-Abid Az-Zahid yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Kemudian guru besar beliau yang ketiga adalah Al-Fath bin Syukh bin Syukhruf. Salah seorang abid zahid pada masa itu pula yang dia meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Nah, atau berguru kepada Al-Imam Ahmad. Wafat pada tahun 273 Hijriah yang diriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Fatah bin Syukhruf ini kata beliau ma akhraj ma akhrajat Khurasan mithl Fatah bin Syukhruf negeri Khurasan tidaklah melahirkan seorang tokoh besar semisal siapa Al-Fatah bin Syukhruf nah. ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sehingga beliau sahibal imam Nam sahiba jama'atan min ashab imam ahli sunnatil jama'ah. Berguru kepada murid-murid besar al-imam Ahmad. Ya, tidak berguru kepada Imam Ahmad secara langsung namun berguru kepada murid-murid besarnya. Ya. Beliau semasa dengan murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Nah. Dan tokoh-tokoh di antara guru-guru besarnya adalah tiga guru yang kita sebutkan tadi, tiga imam yang kita sebutkan yang memang beliau mengambil ilmu dari mereka dan memberikan pengaruh kepada saksiyah kepribadian beliau. Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang imam berwibawa awalan bil haq benar-benar ya menyerukan al haq sangat terus menyerukan al haq da'iyatan li sunnah wattiba'il athar mengajak untuk mengikuti untuk berpegang dan mengikuti as-sunnah serta mengikuti al-athar beliau seorang yang arif arifan bil madhab usulan wa furu'an sangat pakar dalam madhab hambali baik pada masalah usulnya maupun furu'nya dan beliau juga memiliki kedudukan dan suara yang didengar oleh sultan. Ya, suara yang didengar oleh sultan. Beliau terpandang di kalangan para sultan kala itu. Dan beliau adalah seorang tokoh yang syadidan ala ahli bidah wal ahwa. Sangat keras dan tegas kepada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Munabidan lahu biliat wal lisan. Ya. Beliau berbuat mengingkari mereka secara tegas dengan tangan dan lisannya. Dan majelis beliau adalah majelis yang makmur dengan halakah hadis, azhar dan fiqih. Majelis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis wal fiqih. Ya, majelis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis dan fiqih. Abu Abdullah Al-Faqih mengatakan, "Idza ra'aita Al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan bin Bashar wa Aba Muhammad Al-Barbahari, fa'lam annahu sahibu sunnah." Ya. Apabila engkau melihat seorang penduduk Baghdad mencintai dua tokoh besar yaitu Abul Hasan bin Bashar dan Abu Muhammad Al-Barbahari. Kata beliau, maka ketahuilah orang itu yang mencintai Abu Hasan dan Abu Muhammad Al-Barbahari ini, ketahuilah bahwa orang itu adalah sahibu sunnah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kedudukan beliau sebagai imam besar ahlus sunnah menjadi tolak ukur. Ya, apabila seseorang mencintai al al Barbahari, penduduk Baghdad mencintai al al Barbahari, maka ketahuilah orang itu adalah sahibu sunnah. Yang di antara yang menunjukkan enam kedudukan tingginya kedudukan beliau adalah apa yang dikisahkan oleh salah seorang murid besarnya Ibnu Battah rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tuhu yakni Al-Barbahari lamma ukhidha al-hujjaj yaqul ya qaum in kana yahtaju ila muawanatin bima'ati alfi dinar wa mi'ati alfi dinar khamsa marrat awantuhu Aku mendengar kata Ibnu Battah, aku mendengar Al-Barbahari mengatakan ketika para jamaah haji ya, sedang dihadang yakni oleh kelompok Al-Qaramitah kala itu Syiah Qaramitah ya. Maka beliau mengatakan kata Ibnu Battah, aku mendengar beliau mengatakan wahai kaum kalau seandainya ya eh, membutuhkan kepada bantuan ya sebesar seratus ribu dinar seratus ribu dinar dan beliau ulang itu sampai lima kali niscaya aku akan bantu ya ini kalau seandainya sultan membutuhkan ya ini beliau bisa mengumpulkan harta sebesar itu ya 100 ribu dinar, 100 ribu dinar, 100 ribu dinar, 100 ribu dinar. Beliau ulang lima kali. Yang berarti 500 ribu dinar. Maka aku akan bisa mengumpulkannya dari kaum muslimin. Yang menunjukkan besarnya wibawa dan kedudukan beliau yang sangat terhormat di pandangan kaum muslimin. Nah, kalau seandainya beliau mengumpulkan menggalang dana sebesar itu niscaya beliau akan mendapatkannya demi membantu sultan. Dalam rangka apa? Membantu para jamaah haji yang sedang dihalangi oleh kaum Syiah karami Karamitah. Nah, di antara murid-murid besar beliau sebagaimana yang sebagainya barusan kita isyaratkan adalah Al-Imam Al-Qudwa Al-Faqih Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqbari yang dikenal dengan Ibnu Battah. Ya. Penulis kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah Al-Kubra wa As-Sughra. Ini murid beliau. Kemudian murid beliau yang lainnya adalah Al-Imam Al-Wa'id Al-Kabir Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi, Abul Husain bin Sam'un. Kemudian murid besar beliau yang lainnya adalah Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Sajarah Abu Bakar Al-Qadi. Juga Al-Imam Al-Faqih Al-Husain bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Hambali Abu Ali An-Najjad As-Saghir ya, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Juga disebut sebagai salah seorang murid beliau juga adalah Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, yang berarti putra dari cucu Imam Ahmad, Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad yang wafat pada tahun 300 30 Hijriah. Ikhwanifiddin rahimani wa Kemudian yang menunjukkan kepada zuhud dan waraknya Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah uh, <clears throat> ya sebagaimana disebutkan oleh Abdul Hasan bin Bashar beliau mengatakan tanazzah al-Barbahari min mirath abihi an sab'in alf dinar Al-Barbahari menjauhkan dirinya dari warisan ayahnya sejumlah 700 ribu dirham. Ya ini karena beliau memandang penghasilan itu, beliau tidak suka dengan penghasilan tersebut dari sang ayah. Ya, yang sebenarnya secara ini halal itu warisan, ya, namun beliau tidak mau mengambilnya. Ya, karena memang demikianlah sikap warak dan zuhudnya beliau. Karenanya Abu Ibn Abi Ya'la mengatakan kana lil barbahari mujahadat wa maqamat fid din kathirah. Al-Barbahari memiliki mujahadat, ya, kesungguh-sungguhan, keseriusan ya, dalam beribadah, dalam beramal. Wa maqamat fid din dan kedudukan yang tinggi dalam agama. Kathira dan itu sangat banyak. Di antara sana para imah terhadap beliau, pujian-pujian para imam terhadap al-imam al-barbahari, di antaranya dikatakan oleh Ibnu Abi Ya'la, ya, penulis kitab Tabakat al-Hanabilah, kata beliau Syekhut Ta'ifawi fi waktih wa mutaqaddamuha fil inkar ala ahli bid'ah wal mubayana lahum bil yad wal lisan wa kana lahu sayyidun inda sultan wa quddima inda al ashab wa kana ahadu au ahad al aimmat al arifin wal huffaz al usul al mutqinin wasiqatil mu'minin Beliau Ibn Abi, uh, Al-Barbahari adalah salah seorang guru besar uh, pada uh, madhabnya. Ya, salah seorang guru besar madhab pada masanya. Dan yang beliau adalah orang yang terdepan di dalam mengingkari ahlul bidah. Ya, dan menentang mereka dengan tangan dan lisan. Beliau memiliki suara yang didengar oleh sultan dan beliau adalah uh, yang dikedepankan di kalangan para uh, pembesar madhab ya, madhab hambali Beliau salah seorang imam yang mengerti ilmu. Ya, al-a'immal arifin yang banyak mengerti ilmu. Dan salah seorang hufal ya, terhadap usul ya, usul madhab yang mutqin. Dan beliau termasuk ya salah seorang thiqatil minin kaum mukminin yang terpercaya. Demikian pula Al-Imam Zahabi mengatakan tentang Al-Barbahari dalam pujiannya Al-Faqih Al-Qudwah Syekhul Hanabila bil Iraq. Naam, qalan wa halan wa halalan. Wa kana lahu saytun azim wa hurmatun tamah. Beliau adalah seorang faqih yang kudwah, panutan dalam fikih. Guru besar madhab Hanabilah di Irak. Ya. Qalan wa halan Baik dalam ucapan ya, kondisinya dan halalan yakni karena memang beliau seorang yang dikenal perhatian terhadap halal karena waraknya beliau memiliki kedudukan yang mulia dan agung ya dan kehormatan yang sempurna. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Jauzi, jama'al ilma wa zuhud. Dia mengumpulkan ilmu yang banyak dan seorang yang sangat zuhud. Wa kana syadidan ala ahli bid'ah. Memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah. Al-Imam Ibn Kathir juga mengatakan, Al-alimuz zahid al-faqil hambali al-wa'id. Dia seorang alim, seorang yang zuhud, seorang ahli fikih dari kalangan mazhab Hambali al-wa'id pemberi nasihat wa kana syadidan ala ahli bidah wal ma'asi beliau keras dan tegas terhadap ahlul bidah dan ahlul ma'asi wa kana kabiral qadr tu'azzimuhul khasa wal ammah beliau memiliki kedudukan yang besar ya yang diagungkan dimuliakan baik oleh orang-orang yang khusus maupun oleh orang-orang yang maupun oleh kalangan umum ini pujian dan sikap para imah terhadap uh, para eh, imah terhadap al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Di antara kan kita sebutkan bahwa beliau memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bidah. Di antaranya adalah digambarkan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah dalam muqaddimah ta'liq apa tahqiq beliau Beliau berikan pembahasan mauqifuhu min ahlil bid'ah. Sikap beliau terhadap ahlul bid'ah. Laqad kana al-imamul barbahari rahimahullah syadidan ala ahlil bid'ah wal ahwa. Munabidan lahum bil yad wal lisan. Wahuwa fi hadha kullihi muttabi'un. Limaslaki ahli al jamaah fi muamalati ahlil bid'ah wal ahwa. Al-Imam Al-Bahbari, Al-Barbahari adalah seorang yang keras dan tegas terhadap ahlul bidah dan ahlul ahwa. Menentang mereka dengan tangan dan lisannya. Beliau dalam semua ini adalah mengikuti ya metode dan jalannya ahlus sunnatil jamaah di dalam bersikap terhadap ahlul bidah dan ahlul ahwa. Fakat kana rahimahullah harisan ala safai hadad din. Beliau sangat memiliki perhatian dan semangat yang besar terhadap kemurnian agama ini wa ib'ad kullima allaqa bihi minal wa ib'ad kull <clears throat> wa ib'adi ma wa ib'adi kullima ulliqa bihi minal bid'ah wal ahwa dan menjauhkan segala hal yang dicampurkan dalam agama ini yaitu berupa bid'ah dan hawa nafsu minat tajahum wal i'tizal wat tamasyur wat tasawuf wat tashayyu wat taraffud baik itu bid'ah jahmiyah maupun bid'ah Mu'tazilah maupun bid'ah Asy'ariyah, tasawuf, Syiah dan Rafidhah. Ya. Kemudian beliau sebutkan nah, beberapa contoh ucapan-ucapan Al-Imam barbahari rahimahullah di dalam kitab ini yang menunjukkan sikap tegas beliau terhadap ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Adapun kitab ini sendiri yang berjudul Syarhus Sunnah Ya, sebagaimana judulnya syarah itu berarti penjelasan. Adapun as-sunnah yakni bermakna at-tariqah. Ya, maknanya adalah at-tariqah yakni tariqah ya. Tariqatul Rasul. Bukan yang dimaksud dengannya adalah makna as-sunnah menurut istilah para muhaddisin yang berarti ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin au taqrir bukan itu. Atau as-sunnah yang dikenal di karangan istilah para fuqaha ya, yang mengamalkannya berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Bukan makna ini, namun as-sunnah dengan makna yang lebih umum yaitu tariqatul rasul, tariqatul sahabah, tariqatul salafis Ya. Inilah as-sunnah baik berarti meliputi i'tiqad, meliputi ibadah, meliputi fikih, meliputi adab wal akhlak. Ini semua adalah termasuk dalam cakupan makna sunnah secara umum. Ya. Sehingga apa? As-sunnah di sini bermakna al-i'tiqad wal aqidah wal manhaj. Bukan hanya sunnah sekedar sunnah dalam pandangan para fuqaha ataupun dalam pandangan muhaddisin atau yang lainnya. Namun sunnah dengan makna apa? ad-din wal iman wal aqidah wal manhaj. Dan karenanya banyak para ulama yang menulis tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, ya, tentang akidah, mereka beli judul dengan as-sunnah. Ya, seperti as-sunnah karya Imam Ahmad, as-sunnah karya putra beliau Abdullah bin Al-Imam Ahmad, as-sunnah karya Al-Athram. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai memiliki kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli al Jamaah. Atau para imam sebagian lainnya memberikan judul terhadap kitab-kitab mereka dengan Al-Iman. Seperti kitab Al-Iman. Karya Ibnu Mandah. Ya. Atau Kitabul Iman yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan banyak yang lainnya. Demikian pula sebagian imam yang lainnya menulis dengan judul Asy-Syari'ah seperti kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri Asy-Syafi'i atau Asy-Syari'ah karya Ibnu Battah yang dikenal dengan Al-Ibanah. Ya. Atau juga dengan judul At-Tauhid wal Aqidah seperti kitab Tauhid karya Ibnu Huzaimah. Ya. Atau Al-Aqidah seperti Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya As-Sabuni. Ala kulli hal ini semua adalah judul-judul ya, ya lafat-lafat yang beragam untuk satu makna yaitu ad-din wal aqidah wal i'tiqad wal manhaj. Demikian pula syarh sunnah karya al-Barbahari. Maka as-sunnah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah dengan makna apa? Tariqatul Rasul, tariqatul sahabat, tariqatul salafis saleh sehingga mencakup ad-din kulli, mencakup al-i'tiqad wal manhaj. Nah, Adapun kata syarah di sini bukan berarti beliau mensyarah kitab tertentu seperti yang dikenal misalnya syarah usul sitah maka syarah di sini merupakan syarah terhadap risalah tertentu yang berjudul usul sitah tidak demikian namun syarah di sini uh, beliau karena beliau ingin mensyarah menjelaskan kepada kita tentang ad-din tentang akidah tentang manhaj ya sehingga beliau kasih nama syarah. <clears throat> Adapun kenapa beliau menulis kitab ini, maka sebagaimana dijelaskan oleh uh, Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah, lam yadhkur lana al-muallif fi kitabih sabab al-ba'ith lahu li ta'lifihi hadzal kitab li ta'lifihi hadzal kitab li ta'lifihi hadzal kitab ya muallif penulis yakni Al-Barbahari Al-Imam Al-Barbahari tidak menyebutkan kepada kita sebab yang mendorong beliau menulis kitab ini. Namun uh, di sana kata beliau biadin annahu yumkin al-qaul inna thammata asbaban adidah kanat hiyal ba'is ar-rais ala tasnifihi hadal kitab. Mungkin saja di sana ada beberapa sebab yang bisa kita anggap sebagai sebab ya wala'alla aham al asbab alladhi zaharat li min dirasati wa tahqiqi wa tahqiqi lil kitab dan bisa jadi sebab terpenting yang tampak bagiku tatkala aku mempelajari dan mentahqiq kitab ini sababan ada dua sabab penting yaitu yang pertama hirsul muallif ala isalil aqidah safiyah amma yukaddiruha minal ahwa'i wal bid'ah ila amatin nas. Semangat besar dan antusias penulis untuk menyampaikan akidah yang murni dari berbagai kotoran yang mengotorinya baik itu berupa hawa nafsu, bid'ah dan yang lainnya. Semangat beliau untuk menyampaikan akidah yang murni ini kepada kaum muslimin. Wa tahdhirihim min mujalasati ahli zaik wad dalal serta semangat beliau untuk mentahdir ya kaum muslimin dari duduk bersama ah orang-orang menyimpang dan sesat wa bayan taraiqihim wa subulihim fit talbis nas dan beliau ingin menjelaskan kepada mereka metode-metode dan cara-cara mereka di dalam mengaburkan agama ini kepada umat manusia. Ini sebab pertama. Yang kedua, wa yudafu ila ma sabaq annal bid'ah wal ahwa wa sunufil ara allati zayyanaha lahum syaitan qad ammal bala'u biha fi asril muallif wa sya'a wa dha'a. Ya, yang kedua adalah di samping sebab yang pertama tadi adalah karena bid'ah dan hawa nafsu serta berbagai ya, ide-ide dan pendapat-pendapat yang dihias-hias oleh syaitan itu ya bala telah menyeluruh. Musibah ini menimpa, menyebar secara merata pada masa penulis. Ya, tersebar dan tersiarkan secara merata. Fa'arada al-muallifu ayyauda bin nas ilal jadda wasiratil qawim. Sehingga muallif ingin mengembalikan umat manusia ya, kepada jalan yang lurus dan tepat. Wadhalika limalahu min makanatin haibah fil amati qabal Terlebih beliau memiliki kedudukan dan kewibawaan di tengah masyarakat muslimin secara umum sebelum secara khusus. yakni baik kalangan umum maupun khusus. Beliau memiliki kedudukan yang terpandang dan kewibawaan maka beliau ingin mengajak ya umat untuk mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus dan tepat. Ya, mengingat pada masa itu sudah banyak bid'ah. Sudah banyak hawa nafsu yang merata menjadi bala yang menimpa umat ya, secara umum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, kehadiran kitab ini ya merupakan nikmah minallahi azza wa jal. Ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena beliau sangat besar perhatiannya kepada umat agar umat mendapatkan penjelasan sehingga kehadiran kitab ini kitab-kitab akidah secara umum dan kitab akidah dan manhaj yang beliau tulis ini secara khusus ini adalah nikmat yang besar karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ya karena kalau seandainya tidak para ulama tidak bangkit untuk menjelaskan kepada umat untuk menjaga dan membentengi kemurnian agama ini niscaya umat akan tersesat niscaya agama ini akan tidak murni lagi sampai kepada kita maka kehadiran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kitab-kitab akidah secara umum dan kitab syarh sunnah ini secara khusus merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hujjah dari Allah kepada hamba-hambanya liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi saudara-saudaraku ikhwah yang mendengar baik ikhwah di Seluma secara khusus maupun yang lainnya yang mendengarkannya ikut mendengarkan kajian ini secara umum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi